Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya dalam setiap detik kehidupan kita. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam begitu juga kepada keluarganya dan segenap sahabatnya dan tentu orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah kita masih berada dalam hadis yang ke-12 karena hadis yang ke-12 ini pembahasannya lumayan panjang. pengarang mengatakan waqad kharaja fi zamani sahabati wat tabi'in wa atba'ihim al khawarij was-syi'ah wal qadariyah wal murji'ah wal jahmiyah was sufiyah wa kullun minhum qad assala li nafsihi dinan وضعه من عند نفسه بالكذب والتحريف والتلبيس ويزينه بعلم اللسان والكلام وبما تشتهي الأنفس ويجادل عليه بالباطل fatasaddalahum a'immatul Islam wa kashafu batilahum wa kadibahum wa aqamu 'alaihim al-hujjata wa waddahu al-mahajjata li kulli man yuridu al haq wa tibahu telah keluar di zamannya sahabat kemudian di zamannya tabi'in dan pengikut mereka itu artinya ya beberapa firman sesat ya telah muncul pada masa generasi sahabat dan juga pada generasi tabi'in dan juga tabi' tabi'in al-khawarij was-syi'ah wal-qadariyah khawarij muncul pada masa Utsman yang memusuhi Ali was-syi'ah lawan khawarij yang mengatakan pembela Ali wal qadariyah yang berdalil dengan takdir wal murji'ah yang mengeluarkan iman yang mengeluarkan amal dari iman ya mereka mengatakan amal bukan bagian dari iman wal jahmiyah yang mengingkari seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah tabaraka wa taala wasufiyah dan kaum tasawuf yang mengambil agamanya dari orang-orang filsafat Buddha, Hindu yang telah bercampur di air akhir Setiap ini lihatlah wa kullun minhum. Ini kan ada pada masa kita. Maka ya ikhwan, kalau ada orang mengatakan buat apalah kita menyebutkan diri mempelajari ilmu tauhid? Bukankah sekarang ini masanya kita bersatu padu memusuhi musuh-musuh Islam? bersatu memusuhi dalam rangka melawan musuh Islam yang sudah pasti Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, ya. Yang itu yang didengung Buat apa kita lagi mempelajari tauhid, menyebut-nyebut meributkan apa namanya? mempeributkan permasalahan dan masalah tauhid Sedangkan kita dalam keluarga besar Islam seharusnya kita itu bersatu padu untuk melawan makar-makar musuh-musuh Islam ya dalam pandangan mereka yang tampak sehingga mereka membuat kaidah sebagainya nata'awanu fima ittafaqna wa na'dhur ba'duna ba'dan fima fihi ini keidahnya ikhwan muslimun. Ikhwan muslimun mengumpulkan seluruh aliran sesat ini. Di dalam kelompok mereka ada khawarij yang kerjanya ingin menjatuhkan kepemimpinan seperti di Mesir dan kelompok-kelompok mereka yang terkenal. Kelompok Syiah karena Hasan Al-Banna rahimahullah dan begitu juga tokoh-tokoh ikhwan muslimin itu menyeru untuk mendekatkan takrib ya untuk bersahabat mendekatkan dengan kelompok Syiah wal qadariyah yang berdalil dengan takdir wal murjiah tentu ini masalah dan masalah kalau kita mengingkari ya membiarkan kemungkaran kita menganggap bahwasanya itu e, mengingkari eh, apa nanti meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar nanti ada asumsi bahwasanya amal perbuatan itu maksiat ya, atau maksiat itu tidak mempengaruhi iman ini pendapatnya murjiah Jahmiyah yang mengingkari sifat nama-nama Allah. Kita di negeri kita ini kan ada juga masuk di negeri kita ini banyak sekali. Ya. Wasufiyah kaum tasawuf luar biasa. Di ikhwan muslimin ada bahkan Hasan al Banna ya bayat kepada tasawuf al hasafiyah ya Syekh Hasan al Banna rahimahullah Maka perkataan seperti itu tidaklah tepat. Wa atau ba'duna atau fi makhtalafna fihi. Dan kita saling memberikan uzur, saling toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Ini tidak tepat, harus dirinci. Kalau dia ikhtilafnya, perselisihannya tanawu' yang sejenis bagaimana dalam masalah tafsir salaf dalam Al-Quran karena perselisihan salaf dalam masalah tafsir Al-Quran dan masuk dalam kategori tafsir tanawu' atau dalam masalah ibadat yang di dalamnya ada dalil yang mana saja boleh seperti berjenisnya atau berbilangnya doa istiftah. Itu namanya ikhtilaf tanawwu. Tetapi dalam masalah ikhtilaf tadad tidak boleh di situ toleransi. Harus dijelaskan ikhtilaf yang saling bertentangan mungkin dua-duanya benar. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Itu nggak mungkin dua-duanya benar. Ikhtilaf tadad ya itu terbagi dua Ikhtilaf yang bertolak belakang itu terbagi dua lagi. Yang pertama yang yang di dalamnya ikhtilaf yang diperhitungkan. Ikhtilaf yang diperhitungkan adalah perselisihan di antara mujtahid. Yang kedua ikhtilaf yang tidak diperhitungkan. Misalnya perselisihan penduduk awam Indonesia dengan ulama dalam masalah tahlilan. Itu orang Indonesia berselisih dengan seluruh ulama mazhab dan berselisih dengan para sahabat karena ini masalah ijma. Masalah ijma, para sahabat menganggap makan-makan berkumpul di tempat orang meninggal termasuk dalam kategori niyah meratapi meninggal. Ini ada ijma'nya sahabat yang diselisih mayoritas kaum muslimin orang awam ataupun yang menyandarkan dirinya kepada ahli ilmu. Ya. Makanya jarang sekali kita lihat bagi orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu yang memahami dakwah Rasulullah SAW dan seluruh dakwah Nabi jarang sekali kita lihat mereka itu menitik beratkan dakwahnya itu dalam masalah perbaikan tauhid Anda bisa cek banyak kandai baik yang dia terkenal maupun setelah sudah punah terkenalnya karena umumnya dai seperti itu nggak nggak lama nggak tahan lama itu pokoknya sebentar nanti hilang dahulu kan ada pada tahun 2000-an dai yang luar biasa terkenalnya ya sekarang kan nggak nampak lagi gara-gara dia poligami poligami kan boleh saja kan gitu karena loh kenapa kemudian kenapa bisa harbuk poligami kan ajaran Islam kan begitu berarti tatkala dia dimusuhi atau tidak disukai oleh jamaahnya sendiri berarti gagal dalam berdakwah gagal dalam menyampaikan ajaran Islam itu Berarti apa yang disampaikan? Kalau kaum muslimin mengetahui ajaran Islam, tahu tauhid bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan konsekuensi dari hal ini, maka seluruh ajaran Islam itu tidak boleh membuat hati kita ini sempit atau malah kita membencinya atas dasar perasaan. Nah, begitu. Ya. Begitu juga kita lihat jamaah tabligh ya, yang berdakwah puluhan tahun di negeri kita ini perbaikan apa yang mereka lakukan? Puluhan tahun mereka berdakwah di tanah Karo banyak di mana-mana jamaah tabligh banyak berdakwah kurun berapa hari sekian hari dan dan sebagainya dan pakai dalil dari Al-Qur'an. Pertanyaan kita cuma satu. Hasil apa yang mereka buat perbuatan mana hasil dakwah perbaikan ke arah yang lebih baik dari sisi perbaikan tauhid dari sisi perbaikan masalah fikih masalah fikih adalah masalah perselisihan di kalangan ulama yang bisa dilihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran dan mana yang jauh dari kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Karena tidak semua masalah fikih benar. Dalam masalah sholat saja kan berbeda-beda mazhab. Maka menyelesaikan perselisihan itu kan kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber fikih. Nah kita tanyakan Kenapa tidak ada perbaikan di masalah itu? Saya sendiri di Brastagi yang merupakan kita ada kajian di sana puluhan tahun. Kita belum lama ya 2014, barangkali 2015 saya ke sana. Ya, sampai sekarang alhamdulillah terjadi perubahan yang signifikan kita lihat cara beragama masyarakat dan lain sebagainya ya nampak perubahan Nah, kenapa tidak terjadi perubahan? Bahkan mereka itu banyak berdakwah dan lain sebagainya. Asal sudah masuk Islam berdakwah, asal sudah masuk kelompok mereka wajib berdakwah. Itu berdakwah alhamdulillah bagus, tapi harus pakai ilmu. Tapi kenapa tidak terjadi perbaikan? Tatkala mereka mengajak manusia ke masjid, alhamdulillah. Tetapi setelah mereka pergi, kosong lagi masjid. Meskipun ya kita lihat dia datang kalau di Pancur Batu, dia datang dengan tidak datang sama saja masjid segitu juga isinya. Karena pondasi dakwah yang mereka bangun adalah sebagaimana dikatakan oleh eh, Syekh Al-Adnani, dosen Universitas Islam Madinah dalam kitabnya Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Al-Qutbiyah yang disadarkan kepada uh, Sayyid Qutub ya adalah fitnah maka hendaklah kalian ketahui kitabnya nggak tebal kecil di dalam kitab itu beliau mengatakan salah satu pondasinya jamaah tabligh yang diakui seluruh jamaah tabligh oleh karena itu kalau jamaah tablik mengetahui ini susah bagi mereka untuk mengingkarinya karena memang seperti itu dasar dakwahnya. Dasar dakwah mereka adalah segala perkara yang membuat dua orang berselisih maka tidak boleh dipelajari. Maka dilihat tatkala masalah tauhid terjadi perselisihan di dalamnya, maka mempelajari tauhid tidak boleh. Jadi tauhid yang bagaimana yang mereka pakai, setiap orang yang sudah beragama Islam sudah bertauhidlah itu. Oleh karena itu mereka tidak bisa membedakan mana kesyirikan dan mana yang tidak syirik, mana bid'ah dan mana bukan bid'ah. Itu tidak bisa mereka membedakannya. Karena membedakan itu harus mempelajari tauhid. Sedangkan mempelajari tauhid bagi mereka haram. Kecuali tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah Allah Maha pemberi rezeki, Allah lah yang memberikan kita rezeki dan lain sebagainya. Itu orang-orang kafir Quraisy pun tahu, tetapi mereka tak mau masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy tidak mengatakan patung-patung kami ini yang menciptakan kami. Enggak, enggak ada yang mereka mengatakan seperti itu. Patung-patung kami ini yang memberikan kami e, nikmat. Enggak, mereka juga tidak mengatakan seperti itu. Mereka hanya mengatakan patung ini kami jadikan hanya sebagai perantara antara diri kami dengan Allah karena kami ini orang-orang yang berdosa sedangkan patung-patung ini adalah ibarat orang-orang yang soleh jadi mereka itu dekat dengan Allah supaya mereka menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah kan sama dengan kondisi zaman sekarang orang yang pergi ke kuburan kalau kita tanya kenapa kalian ke kuburan mungkin ada yang mengatakan kami nggak menyembahnya kami mengetahui bukan penghuni kuburan ini yang memberikan kami rezeki. Meskipun sebagian ada yang mengakui ya, dia meminta rezeki kepada penghuni kuburan. Kita anggaplah yang paling rendahnya. Dia tidak mengakui bahwasanya penghuni kuburan itu yang memberikan dia rezeki. Dia mengetahui bahwasanya yang menciptakan dan dia bukan penghuni kuburan tersebut. Tetapi dia tetap datang ke penghuni kuburan itu. Lebih khusus dia beribadah di kuburan tersebut daripada di masjid karena anggapannya amalannya akan mudah sampai kepada Allah melalui perantara kuburan penghuni kuburan tersebut yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Apa bedanya dengan zaman Quraisy dengan zaman sekarang? Bedanya adalah di sana mereka tidak mau masuk Islam, sekarang orang Islamnya tetapi melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan orang-orang kaum Quraisy. Ini kenapa? Karena dasar-dasar dakwah itu tidak dibangun atas dasar yang benar. Masing-masing kelompok memiliki metode dakwah sendiri. Ikhwan muslimin memiliki metode dakwah, jemaah tabligh memiliki dakwah, khawarij memiliki dakwah. Apa khawarij? Khawarij dakwah mereka kaidah yang mereka yang dibangun khawarij ya, kaidahnya khawarij adalah ibadah pemahaman Al-Qur'an dan nas tidak diambil dari sahabat itu kaidahnya Khawarij. Pemahaman sahabat tidak hujah. Kenapa tidak hujah? Karena bagi mereka seluruh sahabat kafir. Sehingga pemahaman sahabat tidak jadi hujah. Mana buktinya? Tatkala mereka berdalil dengan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum selain dengan hukum Allah maka mereka orang-orang kafir. Lalu kita berbawakan pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang merupakan salah satu salaf sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah, anak paman Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Alimhu Allahumma alimhu afakihu fid din wa alimhu ta'wil ya Allah fahamkanlah dia dalam masalah agama dan ajarilah dia ta'wil ya tafsir ya karena bahasa dahulu ta'wil itu tafsir oleh karena itu alimah bin Ibn Mujarir Al-Tabari Rahimahullah Judul tafsir adalah Jamil Bayan Fi Ta'wili Ayil Quran Dia tidak mengatakan Fi Tafsir Kita Fi di Ayil Quran Alimah bin Ibn Mujarir Al-Tabari Rahimahullah Kalau kita dia mengatakan lalu kita katakan Ibnu Abbas mengatakan al-kufru duna kufri, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dengan syarat batasan-batasan tertentu tentunya, ya. Maka mereka akan tolak. Kenapa? Karena pemahaman sahabat tidak jadi dalil atau pedoman dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu Syiah, begitu juga Syiah Pondasi beragamanya ada, yaitu apa? Seluruh imam kami maksum. Seluruh imam kami maksum. Artinya maksum adalah tidak berdosa, terlepas dari dosa. Berarti ajaran agama yang bagaimanapun menyimpangnya dari ajaran Islam yang murni itu dibuat, gak ada masalah. Karena imam kami ini semuanya terlepas dari dosa. Masing-masing ada pondasinya untuk berdakwah. Murji'ah di antara kaidahnya amal tidak bagian dari iman. Oleh karena itu, wajar saja kita melihat artis pergi umroh, kemudian balik lagi bukanya bajunya goyang-goyang. Nggak ada masalah. Masalah ibadah-ibadah, agama-agama. Eh, masalah eh, profesi-profesi, agama-agama. Begitu juga politisi di negeri kita ini yang mengatakan bagian agama ya agama lah nggak usah campur masukkan dengan politik itu bagian pemikiran murjiah masing-masing ada kaidahnya Qadariyah pakai takdir orang bermaksiat kan sudah ditakdirkan kalau dia memang nggak maksiat pun e, tentu dia nggak akan bermaksiat masing-masing memiliki kaidah dalam uh, kelompok mereka itu وكل منهم أصل دينا عند بالكذب. Setiap dari mereka ini telah membentuk dasar untuk bagi mereka agama, ya, dasar-dasar untuk agama mereka yang mereka letakkan yang mereka buat dari diri mereka sendiri bil dengan kedustaan. Wa tahrib penyimpangan, wa talbis penipuan. Ya. Wa yuzayyinu bi'ilmi lisani wal kalam dan hal itu mereka hiasi dengan kepandaian bertutur kata bersilat lidah oleh karena itu orang pandai berbicara merangkaikan kata-kata jangan tertipu ya antum tahu kenapa orang-orang yang lemah imannya begitu menjuka menyukai sebagian orang-orang yang masyhur yang dakwahnya lawak-lawak Kenapa begitu banyak disukai? Muncul kan pada zaman 20 eh, dan tahun 2000-an ini muncul ustaznya itu ramai sekarang kemudian hilang. Pada zaman sekarang ini hilang yang lagi uh, eh, ngetrend kemana-mana diundang. Kan pandai mau apa itu? Berbicara dia. Masyarakat akan senang dia. Kenapa? Antum tahu kenapa? Ah Ayolah, berpikirlah. Antum kan mahasiswa. Kenapa masyarakat awam senang? Sesuai dengan selera. Kalau sempat dilarang Isra Mi'raj Maulid besok akan diundang lagi dia. Kalau sempat dia menjelaskan tauhid dan kesyirikan nggak akan diundang, langsung panas kuping orang. Itu dia disesuaikan dengan selera. Sedangkan kita berdakwah tidak sesuai dengan selera. Tapi itu yang kekal. Itu yang akan tetap kekal ya wa bima tashtahi anfus yang sesuai dengan selera nafsu ya wa yujadil alaihi bil batil lalu mereka e, berdebat dengannya e, dengan kebatilan di atasnya dengan kata-kata yang manis merangkai kata ya saya kemarin untuk menyaksikan ILC Ya, oh Ustaz kok nonton nonton. Kenapa nggak nonton? Kurang nonton. Saya nonton. Ya, ya nonton. Saya ada televisi, saya nonton di LC. Uh, eh, sesi terakhir hampir setelah hampir jam 12 lewat itu ya. Rocky Gerung barangkali namanya itu. Rocky Gerung. Ya. Dia mengatakan kitab suci fiksi. Itu kan kepandaian mengolah kata itu. Kepandian mengolah kata yang batil bisa jadikan yang benar. Yang sebelah kirinya itu tahunya saya tahu mereka itu tahu agama, tetapi karena kepentingan dia tidak akan bantah. Karena barangkali sesuai dengan sesuai dengan satu satu barisan mereka itu, jadi mereka tidak saling mengingkari. Itu konsekuensi politik. Siapa bilang kitab suci fiksi? Ya. Tetapi fiksikan sesuai dengan artinya. Ini yang disebut dengan saya lupa membacakannya. Ya. Saya lupa satu saya lompati ini perkataan Amru bin Ubaid. Kita baca dulu biar kita lihat bagaimana Rocky Gerung sebetulnya pemimpinnya itu adalah Amru bin Ubaid. Siapa Amru bin Ubaid? Kan udah pernah kena minggu lalu kok kena antum lupa semua ini. Siapa Amru bin Ubaid? Yang terpengaruh dengan kata-kata manis Wasil bin Atok lalu dia nikahkan uh, saudarinya dengan Wasil bin Atok kan itu Amr bin Ubaid Amr bin Ubaid ini mirip Rocky Gerung dia mengatakan begini Amr bin Ubaid su'ila an mas'alatin fa'ajaba fiha di halaman 99 bagi yang punya bukunya Amr bin Ubaid su'ila an mas'alatin fa'ajaba biha Amr bin Ubaid ini ditanya tentang suatu masalah lalu dia jawab Wakola hua huwa min roi al-Hasan huwa min roi al-Hasan al-Hasan Hasan al-Basri ya Hasan al-Basri uh, muridnya kan salah satu Wasil bin Atok yang disukai oleh Amr bin Ubaid ya sekarang kita katakan lalu betul huwa min roi al-Hasan al-Hasan dua maknanya Al Hasan nama ulama Hasan Basri Al Hasan yang kedua artinya adalah baik bagus Hasan baik ya yang kedua yang pertama adalah Al Hasan sebagai nama Hasan Al Basri yang kedua Hasan yang artinya bagus ya dan dia mengatakan huwa min ra'yi Al Hasan ada ro alif ya Ra'yi itu tergantung membacanya nanti ro'yil Hasan kalau dikatakannya Ra'yil Hasan dipendekkannya Ra'yil Hasan berarti pendapatnya Hasan Al-Basri. Kalau dia mengatakan Ra'yil Hasan pendapat saya yang bagus, itu artinya ini kan bermain kata dia di sini. Dia ingin melihat kan begitu. Faqala lahu Dia mengatakan, maka laki-laki itu berkata kepadanya, "Innahum yaruna 'anil Hasan khilafi hada." Engkau menjawab seperti ini, tetapi engkau mengatakan pendapat Hasan kan begitu katanya kan. Tetapi manusia meriwayatkan dari Hasan dengan pertanyaan yang sama berbeda dengan yang engkau sampaikan. Engkau katakan ini pendapat Hasan, tetapi manusia meriwayatkan dari Hasan tak seperti ini. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Faqala innama qultu laka sebenarnya aku inginkan sampaimu hada min ra'yi al-Hasan ini adalah pendapatku yang bagus. Bukan Hasan Al Basri. Yuridu nafsu dia inginkan dirinya. Ya. Kalau orang tadi nggak jeli, Al Hasan kan dua artinya. Al Hasan nama orang. Ya. Al Hasan artinya baik. Tatkala dia tahu, oh, dia tahu berarti ini ketahuan kebodohan saya kan gitu kira-kira Abdullah bin eh, Abdul bin Bayt. Dia langsung robah. Dia berpanjangnya, Ro'i Al Hasan, pendapat saya yang benar, yang bagus. Bukan pendapat Hasan Al-Basri itu. Paham maksudnya ini? Sama dengan dalam ilmu tadlis ada namanya tadlis isnad. Dalam ilmu mustalah hadis tadlis isnad. Gurunya misalnya namanya kita buat Al Hasan juga lah Al Hasan namanya Hasan. Hadatsana Hasan telah menceritakan kepadaku Hasan. Dalam ilmu hadis, sanad itu kalau ada rawi yang doif, maka sanadnya jadi lemah. Ya, kebetulan Hasan yang merupakan gurunya ini rawi yang doif. Jadi kalau dia sebutkan hadzani Hasan, maka orang-orang yang mengambil hadis segera akan meninggalkan hadisnya karena ini doif berarti sanadnya. Orang akan berpindah dengan yang lain, kan begitu. Lalu dia akan berpikir, apa yang saya sampaikan supaya guru saya ini nggak diketahui orang? maka dia ganti namanya, ganti gurunya. Dia nggak mau berbohong. Ini kan nggak berbohong juga. Jadi aku dia mengatakan roi al Hasan. Tetapi dua maknanya bisa pendapat Hasan al Basri, bisa pendapat saya yang baik itu artinya. Lalu dirubahnya nama gurunya menjadi Abdullah. Haddathani Abdullah. Orang kan bingung siapa Abdullah ini. Dia nggak mau berbohong, dia nggak ganti Al Hasan, ya. Al Hasan digantinya dengan Abdullah. Ya, kalau kita katakan dia berbohong, enggak. Al Hasan kan hamba Allah, hamba Allah dalam bahasa Arab namanya Abdullah. Begitu metode orang yang menipu itu. Repotnya nanti, ya, repotnya nanti betul-betul ada nama rawi Abdullah. Ini menjadi repot kerja ahli hadis. Ternyata ada nama rawi Abdullah. Padahal yang dia maksudkan Abdullah di situ adalah Al Hasan. Karena Hasan hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah. Begitulah metode orang memainkan kata, termasuk Rocky Gerung itu. Hmm. Ya, kita lanjutkan. Fatasaddalahum a'immatul Islam. Lalu para a'immatul Islam bangkit melawan mereka. Inilah amal ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak boleh diamkan atas dasar persatuan sebagaimana yang zaman sekarang ini dilakukan manusia. Para imatul Islam bangkit menjelaskan kekeliruan mereka, nggak boleh didiamkan. Wa kasyafu gadibahum dan mereka pun menyingkap kebatilan dan kedustaan mereka dan memang itulah Islam. Ya, penyimpangan-penyimpangan Islam diangkat ya, biar tahu orang. Bukan dibiarkan wa aqamu alaihi hujjah dan ditegakkan atas mereka hujjah dengan Al-Qur'an dan sunnah wa wadduhul mahajjah dan dijelaskan kepada mereka jalan likulli man yuridul haq bagi siapa saja yang menginginkan al-haq wa ittiba'ahu dan orang yang ingin mengikuti hak tersebut kita kan nggak tahu siapa yang mengikuti hak siapa yang enggak tetap jadi bagaimana kita uh, sikap kita kita sampaikan dakwah itu di antara orang manusia kan ada yang mau mendengar ada yang enggak Ya, begitu saja tugas dakwah. Bukan membiarkan penyimpangan atas dasar persatuan. Karena metode Islam, metode salam dalam berdakwah adalah melihat bagaimana praktek sahabat tersebut. Kalau tidak ada, maka ditinggalkan. Berbeda dengan orang yang sebagian melihat uh, eh, tatkala pada zaman sahabat tidak ada, dilihatnya pendapat ulama yang membolehkannya. Asal asal ada saja ulama yang membolehkan, bolehlah itu. Enggak seperti itu beragama. Kan ada ketergelinciran para ulama. Kan kita tidak boleh mengikuti setiap pendapat. Tetapi konsekuensi yang kita lihat ya di negeri kita ini adalah Asal saja ada ulama berpendapat, siapapun dia, penting dia ulama, dikenal ulama berpendapat, maka itu boleh, tidak usah dipermasalahkan. kan ini hakikatnya yang kita dapatkan. Dan kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena mengikuti kegelinciran ulama, menyelisih Al-Quran dan Sunnah kan itu berdosa. Kitanya, kalau dia kalau dia ahli ijtihad. Saya katakan ahli ijtihad ya. Kalau bukan ahli ijtihad itu namanya ber, e, berdusta atas nama Allah. Kalau dia ahli ijtihad ya memahami, memergi kaidah-kaidah ijtihad yang disebutkan para ulama dan ilmu usul fikih, kalau dia keliru dalam berfatwanya, dia tetap mendapatkan satu pahala. Kalau dia benar dapat dua pahala. Itu saja bedanya. Tetapi kekeliruannya tidak boleh diikuti dan dan tidak boleh diluaskan, dimasgurkan. ووعد المجد لكل من يريد الحق واتبعه ومن سمات أولئك المنافقين nah ini dia dan diantara ciri-ciri orang-orang munafik tersebut orang-orang munafik kan pandai bersilat lidah yang merusak Islam dari dalam ya kan orang-orang munafik ya anda harus paham ini yang merusak Islam dari luar itu kaum musyrik ya Yahudi, Nasrani dan yang semisalnya yang memang tidak mengkaitkan sedikit pun tidak memakai embel-embel Islam. Itu yang ingin merusak Islam dari luar dan itu semuanya gagal. Gagal. Gak ada orang-orang yang jelas-jelas eh, uh, dari luar merusak Islam. Nggak ada yang berhasil. Ya, nggak ada pendeta merusak Islam dibantah langsung sampai orang-orang awam muslim dibantahnya langsung kan gitu nggak ada tetapi yang dilakukan masuk di atas nama Islam seperti orang-orang liberal yang belajar ke barat, ke Kanada dan lain sebagainya, pulang dia membawa pemikiran mereka kan atas dasar Islam, atas nama Islam semua itu. Nah ini yang sekarang kita bicarakan seperti dalam pembahasan kita ini Abdullah Eh, bin uh, bin Sabak dan seluruh yang mengikuti metode beragama yang Abdullah bin Sabak kalau kaum kaum munafik yang pandai bersilat tidak ya lalu kita pertanyakan antum harus tahu jawab nggak semuanya orang muslim itu munafik dia memang ikhlas seperti zaman tabligh ikhlas dia berdakwah ustaz kenapa antum mengatakan dia munafik kita tidak mengatakan dia munafik tetapi apa yang kita katakan kepada mereka Harus dijelaskan ini, harus paham. Karena pokok pembahasan kita yang merusak Islam orang-orang munafik. Dan kita tidak mengatakan kelompok-kelompok sesat ini, ya. Banyakkan mereka kan ikhlas itu berdakwah atas dasar Islam mereka dan lain sebagainya kan begitu. Tetapi kenapa digabungkan dengan kelompok munafik ini? Hah? Ayo. Kenapa digabungkan dengan kelompok munafik ini? satu-satu itu karena tidak mau mencari kebenaran dan menolak kebenaran. Di antaranya tidak mau mencari kebenaran dan menolak kebenaran. Eh, Orang-orang munafik itu. Nah, karena mereka mengikuti metodenya orang munafik. Sebetulnya orang munafik itu dia hanya tanam benih. Dia kasih benih, dia pancingan itu. Nah, dia nggak mau terjun lama-lama terus itu kan hanya tokoh yang munafik itu. Tatkala benih yang mereka tanam itu dimakan oleh orang-orang awam. Jadi mereka lah yang merusak Islam itu. Jadi kita ini yang dirusak orang Islam kan orang-orang awam Islam itu sendiri. Yang pandai bersilat lidah. Orang-orang yang duduk di kedai kopi sendiri itu akan berfatwa tentang masalah sholat, berfatwa tentang masalah zakat. Semuanya ngomong zaman sekarang ini. Menurut saya kayak gitu kata dia. Sedangkan kita bersusah payah duduk dengan para ulama dibantah dengan orang yang duduk di kedai kopi. Nah dikatakan oleh Soleh, Syekh Soleh ini zaman zaman yang kita harus banyak diam. Karena orang yang paling awam sekalipun akan mendebat ulama zaman sekarang ini. Begitu dia. Dia memang ikhlas, tetapi metode dia beragama, metodenya orang munafik, merusak Islam. Apa metode munafik? Munafik tujuannya cuma satu, merusak Islam. Kan begitu. Sekarang munafik nggak perlu capek-capek karena pengikutnya dari kalangan orang murni yang ikhlas di situ udah ada. Dari kalangan orang-orang yang berdakwah berbicara tanpa ilmu, dia murni ikhlas. Dia tidak mau mengatakan munafik, dia tahu ini munafik musuh dan lain sebagainya, tapi dia berdakwah tanpa ilmu, merusak Islam. Itu dia, ya. Maka dilekatkan dengan kan kalau kita dikatakan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa an dalam surat Taubah ayat 100 itu. Dan orang-orang yang pertama sekali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar kan begitu. Kita lompati dulu waladina waladina wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsan. Kita lompati dulu ayat ini. Waladina tabauhum bi ihsan. Langsung ke berikutnya. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka kan begitu. Lalu kita ingin ridho, lalu kita ingin juga mendapatkan ridho Allah. Apa yang kita lakukan? Lihat ayat yang tadi dilompati. Waladina tabauhum bihsan. Dan orang-orang yang mengikuti ansor dan Muhajirin ini para sahabat ini dengan baik, maka kita pun masuk dalam masalah ridho ini kan begitu. Lalu kita lihat perbandingannya ke orang munafik. Maka kita katakan, tatkala Allah mencela orang-orang munafik, tentu orang yang mengikuti metode yang munafik pun kena. Seakan-akan kita mengatakan orang-orang eh, orang munafik dan orang-orang yang mengikuti orang-orang munafik itu dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti kaum munafik dengan baik sama kondisinya. Bukankah orang munafik ingin merusak Islam? Nah, orang-orang yang mengikuti mereka juga masuk dalam kategori merusak Islam. Dia mereka ingin memperbaiki Islam tetapi malah jadi rusak. Dengan cara apa? Membiarkan kemungkaran. Atas dasar persatuan. Atas dasar kita kan sudah Islam. Untuk apa lagi diributkan? Ya. Kalau memang maka kita tanyakan siapa pendahulu kalian dalam masalah ini? Pendahulu cuma satu, Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Sabah. Siapa pendahulu kita dalam masalah ini? Kan dikatakan para a'immatul Islam tegak muncul oleh karena itu sahabat tidak ada dalam dan orang-orang yang menyimpang. Bahkan sahabat memerangi orang-orang khawarij, memerangi Syiah, bahkan eh, Ali bin Abi Thalib membakar Syiah. Abdullah bin Umar membantah Qadariyah. Para imam eh, aimah yang empat, salah satu Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang kaum tasawuf, tidaklah saya melihat ya orang tasawuf siangnya waras gila, eh, sore sudah jadi orang gila. Coba kalau dia dengar perkataan Al-Imam Syafi'i ini pasti bukunya, kitabnya Al-Um pasti dikoyak-koyak dicampakkan langsung. Kalau dia hidup pada zaman kita ini pasti sudah uh, di uh, eh, dah diapakan lah. Lihat. Maka kita katakan siapa pendahulu kalian dalam masalah ini? Makanya ya ikhwan, kalau antum ingin mengetahui akidah yang benar, dia harus pakai sanat. Seluruh kitab-kitab dahulu kita berkaitan dengan akidah itu pakai sanad semua. Ada sanadnya. Lalu kita tanyakan kepada para pemilik akidah dari kalangan khawarij, tasawuf dan lain seperti Syiah Qadariyah, mana sanad kalian? Karena al-isnad min khususiyati hadal hadad din. Karena sanat adalah kekhususan umat ini yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu. Oleh karena itu ajaran Islam tetap terjaga. Kenapa? Karena ada sanatnya. Kalau orang mau merusak Islam, lalu ditanya sanatnya, siapa dari mana engkau dapat dendasnya, siapa dari dan seterusnya. Yahudi dan Kristen Nasrani kan gak ada sanatnya, maka berubah-ubah. Kalau kita ada yang mau merusak Islam, Tentu kan dia harus kita tanya dari mana, siapa pendahulumu dalam masalah ini, mana sanatnya kalau dia hadis, di kitab mana, ya. Makanya saya heran pada zaman sekarang ini, kenapa manusia tidak percaya terhadap agamanya? Kenapa manusia tidak percaya bahwasanya kemenangan itu mengikuti ajaran Islam yang hak? Bukankah pada zaman dahulu Islam ini jaya? Nah, bagaimana mereka jaya? Kenapa enggak itu yang diikuti? ya hmm. Di antara ciri-ciri munafik tersebut adalah wal wal, wal, wal mubtadi'in, alimil lisan dan orang-orang mubtad, mubtadi ya, yang pandai bersilat lidah. Wa huwa aslun min al alfaz yang merupakan asal dari eh, pondasi dari pondasi agamanya ya, yang rusak. Annahum yusammuna al-asya' bi ghairi ismiha. Bahwasanya mereka menamai menamai sesuatu dengan bukan namanya. Qala Rasulullah SAW alaihi yas la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh manusia dari umatku akan meminum khamar di mana dia menamakan khamar tersebut dengan nama yang bukan khamar. Ya, itu khamar tetapi tidak dinamai khamar. Tua misalnya kalau di sini kan dari aren itu kan atau kelapa buah anggur ya bir ya itu kan nggak makanya beredar bir ah, ada di mana-mana nggak masalah karena namanya nggak homer ya hakikatnya sama nah, begitu begitu juga kaitan dengan hadis ini apa mereka menamakan sesuatu yang bid'ah sunnah ada jalannya dalam Islam ini ada kata mereka. Mereka mengatakan akidah yang rusak, akidah harus sunnah. Dengan akidah yang sunnah. Dinamai dengan yang bukan namanya. Siapa yang tertipu? Orang awam lah, apalagi orang-orang yang baru masuk Islam. Siapa lagi orang-orang yang tidak mempelajari ajaran Islam? Kan itu yang tertipu. Kenapa? Karena dinamai dengan namanya yang tidak sebenarnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Nubuwan berkata Syekhul Islam dalam kitabnya An Nubuwan ini ada kitab yang luar biasa ini kitab An Nubuwan ya e, dua jilid wa amma ahlul bidah adapun ahlul bidah huwa eh, fahum ahlul ahwa wa subhat mereka itu adalah ahli hawa dan ahli subhat suka mendatangkan subhat kesamar-samaran yattabi'una ahwa'ahum fima yuhibbunahu wa yubghidunahu. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dalam perkara yang mereka cintai dan dalam perkara yang mereka benci. Suka dan tidak uh, cinta dan benci atau suka dan tidak sukanya itu berdasarkan hawa nafsunya, makanya muncul bidah hasanah. Itu kan kriteria dari mereka. Kalau tidak, kalau kita minta mana kriteria ini bidah hasanah, mana kriteria ini bidah syiah? Atau contoh kecilnya kita minta mana contoh bidah syiah? Saya rasa mereka akan bisa mendatangkan jawabnya. Atau anda pernah dengar apa contoh bidah syiah? Apa contohnya contoh? Masa dibagi bidah tetapi contohnya nggak ada. Contoh bidah hasanah aja yang ada terus. Contoh bidah syiah apa? Kan gitu. Itu patut ditanyakan yang bagi bidah yang bagi dua itu. Mana contohnya? Nah. Wa yahkumuna bizon wa subhat. Mereka senantiasa berhukum dengan zon, dugaan. Dugaan-dugaan dan subah, kesamar-samaran. Fahum yattabi'una zon wa ma tahwal anfus dan mereka itu mengikutinya eh, mengikuti zon mereka itu ya dugaan-dugaan mereka itu dan ya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya walaqad ja'ahum min rabbihim huda padahal telah datang kepada mereka ya petunjuk dari rob mereka tetapi mereka tidak mau ambil kan Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at nasira wasabiqun al awal dan seterusnya ini kan semua adalah petunjuk agar kita mengikuti sahabat agar mereka kita mengikuti metode mereka dalam beribadah kenapa nggak diikuti ya Fakullu fariqin minhum qad asala nafsi asla dinihi wa da'ahu imma bi ra'yihim wa qiyasihim alladhi yusammuna aqliyat. Dan setiap kelompok dari mereka telah meletakkan pondasi pondasi untuk diri mereka ya satu pondasi eh, pondasi agama yang mereka letakkan untuk mereka bisa jadi dengan pendapat mereka dan kias yang mereka namakan dengan akal ya seperti Mu'tazilah wa imma bizau ya, bisa jadi mereka letakkan pondasi agama mereka itu dengan perasaan seperti orang-orang tasawuf wa wa hawahu alladhi yusammihi zaukia, eh, eh, dan juga hawa nafsunya yang mereka namakan dengan zauq rasa ya wa imma bima yata'awwalu al Quran bisa jadi dengan apa yang mereka takwilkan selawengkan maknanya dari Al-Qur'an menakwilkan arti menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ditakwil dia. ya sebagaimana kelompok-kelompok seperti Jahmiyah ya wa yaharifuna fihi kalimah an dan mereka menyelewengkan makna kalimat dari tempatnya dari posisinya wa yaqul innahu innama yantabi'ul quran kal dan dan wa yaqul dan saya berusaha berkata inna innahu innama yattabi'ul quran sesungguhnya mereka mengklaim mereka itu mengikuti Al-Qur'an ya seperti siapa Khawarij Khawarij mengaku mengikuti Al-Qur'an bukan mereka berdalil dengan Al-Qur'an tatkala mengkafirkan kaum muslimin ya Begitu juga wa imma bima yad'i min al-hadis wa sunnah. Dan bisa jadi dengan apa? Dia memakai hadis-hadis dan sunnah yang mereka klaim itu hadis dan sunnah. Seperti orang-orang melakukan bid'ah. Kalau kita katakan mana dalilnya? Ini sunnah, ini hadisnya. Tapi kalau kita tanya siapa yang meriwayatkannya? Jadi bingung. Apakah ini hadis sahih? Apakah palsu atau doib? Itu jadi permasalahan. Apakah setiap yang berbahasa Arab sunnah? Itu juga jadi permasalahan. Hmm. Wa yakunu kadiban wa dhaifan. Ya, sedangkan itu dusta, maudhu palsu dan dhaif, ya hadis yang dhaif. Kama yad'i Rafid, sebagaimana yang diklaim juga orang-orang Rafidah. Minan nas wal ayat, dari nas Al-Qur'an dan sunan ayat, mereka bermain di situ. Wa katsirun mimman yakunu ya, yakunu qad wada'a dinahu bi ra'yihi aw dawki yahtajju min al-Qur'an bima yata'awwaluhu 'ala ghairi ta'awulihi. Dan ya, dan banyak orang yang meletakkan bagi agamanya itu mulai dengan pendapatnya atau perasaannya. Ber, semuanya berdalih dengan Al-Quran. Di mana mereka selewengkan maknanya dengan takwil yang tidak benar. Wa yaj'alu dzalika hujjatan dan mereka la umdatan. Ya ini harus dibedakan. Wa yaj'alu dzalika umdatan la hujjatan. Mereka menjadikan itu sebagai hujjah tameng. Bukan umdah, bukan sebagai sandaran, Ya, sandaran mereka tetap keyakinan mereka itu, itu sebagai alasan saja ayat-ayat itu. Karena kita enggak ayat Al-Quran dan Sunnah sebagai pemahaman salaf itu hujah dan umdah. Itulah hujah kita, itulah sandaran kita. Kalau mereka enggak hujah pakai Al-Quran dan Sunnah, umdahnya sandar ya keyakinan keyakinan mereka terus memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut atau apa yang mereka yakini dicari ayat dan hadis yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, Ayat dalam Quran itu hanya sebagai tameng doang. Wa umduhu fil batin ala ra'yi dan umdah mereka itu sandar mereka adalah di dalam hati mereka itu berdasarkan atas pendapatnya. Walidzalika fa innaka oleh karena itu sesungguhnya engkau kata penulis ini la tajid mubtadi'an mimman yantasibu ila al-millah illa huwa yastashidu ala bid'ati bidalilin syar'i fayanziluhu ala ma wafaqa aqluhu wafaqa aqluhu wa syahwatuhu oleh karena itu engkau tidak akan mendapatkan satu orang ahli bid'ah pun yang menyandarkan kepada Islam melainkan mereka pasti berdalil dengan Al-Qur'an dengan dalil-dalil yang syar'i lalu dia letakkan atau turunkan ya dalil-dalil tersebut sesuai dengan akal dan sahwat mereka ini kan keyakinan mana ada ahli bidah mengatakan kami nggak berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah Berarti sama sekarang ini semua kita berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu terjadi kenapa terjadi penyimpingan? Kenapa nggak terjadi persatuan? Berarti ada yang bermasalah dari baik kalau dia sahih berarti salah dari pemahaman, atau dia kalau tidak sahih berarti dari hmm. Inna al istidlal wal jidal wal madmul wal haddam inna yakunu ba'da zaik dalal. Sesungguhnya pendalilan ini wal jidal dan terjadinya perdebatannya alma perdebat perdebatan yang tercela yang merusak ma yakunu ba'da zayyi wa dhalal itu hanya terjadi setelah terjadi penyelewengan dan kesesatan karena pada zaman sahabat khususnya Abu Bakar dan Umar yang tidak ada penyimpangan di dalamnya mana ada orang berdalil mana, mana terjadi kesesatan pada zaman mereka itu ya kecuali setelah masuknya Abdullah bin Sabah terbunuhnya uh, Utsman bin Affan Lalu terjadi fitnah di kalangan sahabat, lalu muncul hadis-hadis palsu dan lain sebagainya, masing-masing mendukung untuk mendukung mazhab mereka dan lain perpecahan. Lalu terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Lalu bagi, oleh karena itu bagi orang yang ingin persatuan umat Islam, hendaklah mereka mempelajari sirah perjalanan umat Islam itu Kenapa terjadi perpecahan? Lalu apa hakikat persatuan? Ya, pada zaman Abu Bakar dan Umar itu kenapa terjadi persatuan di situ? Lalu terjadi perpecahan pada zaman Utsman sampai pada zaman kita itu, sampai zaman pada kita sekarang ini, maka yang perlu ketahui adalah apa hakikat persatuan. Bukan yang penting bersatu enggak? Kita ini udah berpecah belah. Tidak ada satu kelompok pun yang mengklaim diri mereka bersatu dalam satu kelompok, melainkan mereka memang pecah di dalam. Ikhwanul muslimin, seluruh aliran sesat ada di dalam. Mana bersatu namanya itu? Jamaah tabligh. Saya mau ulang-ulang jamaah tabligh kerana banyak di kita ini ya. Mana perpecahannya? Mana perpecahan jamaah tabligh? Kalau mereka sholat sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari dulu situ ada berpecah. Keyakinan mereka masalah tauhid beda-beda lah. Ya. Orang awam kan beda-beda pemahamannya terhadap agama ini. Masuk dalam satu kelompok, tentu kan beda-beda pemahamannya sudah di dalam. Bukan bersatu lagi itu. Karena persatuan kita baik persatuan yang kita sebutkan dahulu, persatuan pemahaman, bukan persatuan badan. Kalau persatuan badan, kita ini sesat semua. Kenapa? Kita gak jumpa dengan sahabat. Sahabat sudah dijamin masuk surga. Lalu kita nggak ada jaminan masuk surga? Ada kalau kita mengikuti sahabat. Loh kita nggak bersatu dengan sahabat? Bersatu dari siapa? Pemahaman. Itu yang disebut persatuan. Ya, saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan ke depan. apa hukumnya jika seorang wanita pergi safar tanpa mahram untuk menuntut ilmu atau kuliah? Apakah selama kuliah itu ia harus ditemani mahram atau hanya saat mengantar ke kota ini dan menjemput saja? Yang pertama ya talibat atau yang mahasiswi khawat ya menuntut ilmu itu talab ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu wajib atas setiap muslim itu ilmu syar'i karena kita harus mempelajari tauhid kalau kita ingin berjualan harus mempelajari fikih tentang itu ya. Agar ibadah kita ini sesuai dengan sunnah maka kita belajar fikih dan lain sebagainya. Itu wajib kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, tentang sholat sehari-hari kita sholat maka kita wajib mempelajari tentang sholat. Mempelajari masalah ilmu-ilmu ini enggak mesti harus melakukan safar bagi akhwat karena akhwat tidak boleh safar kecuali tentang sama dengan mahramnya. Ya, kecuali dengan mahramnya. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu sifatnya fardu kifayah. Tatkala sebagian telah menuntutnya, maka gugur yang lain, yang lainnya tidak berdosa. Misalnya kedokteran, sudah banyak yang jadi dokter, maka tatkala saya nggak mempelajari ilmu dokter, saya tentu saya berdosa. Di mana-mana di pencurbatu itu banyak dokter. Kan tapi orang yang sholat enggak, nggak aku tidak kita mengatakan sebagian sholat sebagian untuk ilmu enggak. Karena sholat kita itu tergantung atas dasar ilmu yang kita pakai kan, yang kita pahami dari memahami sholat. Dan kalau Rasulullah SAW bersabda, kamu "Sallu itu ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kan perlu kita mengetahui hadis-hadisnya karena kita tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berbicara di sini atas dasar uh, ilmu, atas dasar uh, pengetahuan ya. Hmm. Maka tidak dianjurkan akhwat melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu dunia kecuali kalau ilmu itu sifatnya fardu ain, tidak ada yang mempelajari di uh, tidak ada yang belajar dan memang itu kekhususan wanita. Yang saya sering anjurkan itu adalah hendaklah ada wanita mempelajari uh, dokter kandungan, jangan laki-laki semua. Susah kita mencari dokter perempuan yang kandungan itu. Nah, itu dianjurkan ya wanita itu perlu banyak di Ada bidang yang lain maka saya tidak melihat ya itu suatu kewajiban yang menyusahkan diri wanita ke arah sana. Tetapi jangan pula sampai nanti habis ini mundur semua dari kampus kuliahnya sehingga saya dicari orang tua kalian. Kan gitu. Saya memberikan pandangan itu kembali ke masing-masing. Ya. Nah, sebagian para ahli ilmu mengatakan eh, kondisi-kondisi kalau dia aman suatu wilayah yang memang aman dia wanita berpergian itu aman tetapi ini pendapat yang daif ya maka tidak mengapa dia safar bila bila yang aman tapi kondisi aman itu nggak bisa kita definisikan kriteria aman itu apa ya susah kita dapatkan kriteria aman itu yang benar ya dalam masalah ini hendaklah dipikirkan kembali ya mudah ada jalan terbaik ya saya lihat ya ber, uh, berpergian jauh dalam rangka talabul ilmi bagi bagi uh, akhwat maka ini akan bermasalah. Bagaimana dengan mahasiswa ah, mahasiswi Libya Jakarta? Nah, ini kita kembali ke ini syar'i dan begitu. Dari Aceh sampai Papua sana perempuan. Ya. Dalam masalah ini mereka itu diantar mahramnya lalu diletakkan kos saat semua kumpul itu sama akhwat-akhwat itu kosnya di sana bahkan Libya meletakkan ada kos khusus untuk mahasiswi dan gitu ya maka dalam kondisi-kondisi yang dia aman dan memang akhwat itu semua ya maka mereka tidak mengapa begitu juga kalau kondisi-kondisi misalnya di sini ya bulan dan kosnya itu gabung ya misalnya siswa siswi perempuan itu semua bukan sebuah rumah atau eh, ruko yang campur di situ. Kamar sebelah ikhwan, kita lah kan begitu. Bukan ikhwan pengajian pula itu kan. Kemudian sebenarnya sini siswi sendirian dia atau dua orang. Eh, ini bermasalah bagi saya. Ya, hendaklah kalau memang sudah darurat ya, meskipun istilah darurat ini ya nggak masuk ini hanya bahasa saja kalau kita bicara masalah syar'inya bukan darurat ini. Ya, karena darurat berkaitan betul nggak itu darurat? Enggak, darurat nggak Ilmu apa yang nggak ada sekarang ini dikuasai orang? Gitu, ya untuk kedepannya ya keluarga dan lain sebagainya perempuan hendaklah dinasihati kepada yang lebih baik insya Allah ya tujuan wanita untuk umumnya menuntut ilmu kita menuntut ilmu itu tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan diri diri orang lain itu tujuan menuntut ilmu bukan suruh mendapatkan kelas kerja habis itu bekerja enggak wanita enggak bekerja di tempat umum Yo susah lah emansipasi berarti enggak ada kita mau sekarang mau surga atau gimana ini kan gitu kita kita bicara masalah kehidupan setelahnya kalau bicara masalah di dunia di dunia kita akan kita tinggalkan. Ya, hmm, saya rasa seperti itu dan saya tidak menasihatkan wanita melakukan perjalanan jauh apalagi menuntut ilmu dunia. Kecuali kalau di wilayah Medan ya, Medan Medan sabar namanya, Kunimed ya dan apa pakai sepeda motor ya dan aman insya Allah Tapi kalau ada keluarga di sini kan bagus keluarga. Saya ingin eh, membayar zakat profesi. Zakat profesi pertama kali dikeluarkan eh, dimunculkan oleh Eh, Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fikir Zakat yang punya ada dua jilid bagus lalu dia adopsi oleh pemerintah Indonesia keluarlah fatwa MUI bahwasanya ada namanya zakat profesi ya jadi pertama kali dicetuskan oleh uh, eh, Syekh Yusuf Al Qardawi lalu diadopsi oleh pemerintah dalam hal ini MUI ya MUI pusat saya sudah lihat fatwa MUI pusat bahwasanya ada zakat profesi tetapi zakat profesi adalah zakat yang lemah dari sisi hukum Islam. Karena kalau itu memang sudah ada, ada zakat itu, tentu para sahabat sudah mengeluarkan zakatnya. Ya, kenapa para para sahabat juga digaji, khalifah ada gajinya, ya dan lain sebagainya. Para khalifah, para menteri pun ada gajinya, tetapi tidak ada satu riwayat pun, riwayat pun di ada pembicaraan masalah zakat profesi tidak dikutub eh, di kitab-kitab fikih eh, fikih klasik tidak ditemukan Allah alam dalam masalah ini maka saya memandang sebagaimana pendapat kita boleh memilih ya zakat profesi itu tidak ada dan ini yang hak insya Allah zakat profesi itu tidak ada karena zakat kan harus pakai nisab nisabnya mana nisab setahun nanti bulan memang saya eh, tidak terlalu memperdalami Eh, persyaratan Syekh Yusuf al qaradawi itu gimana nak nisabnya itu? Nisab satu tahun. Boleh kita menerima proyek bangun masjid yang mana masjid tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan kelompok sesat seperti yang dilakukan orang tasawuf apakah kita yang mendesain boleh ya membuat masjid masjid kan rumah Allah ya kalau sifatnya itu umum nggak apa-apa ya tetapi kalau sifatnya kelompok ya saya rasa tinggalkan saja karena ada sebagian masjid atas nama kelompok nggak boleh di situ kegiatan lain kecuali kelompok itu itu nggak boleh kalau dia sifatnya masjid dikelola oleh umum lalu siapa saja boleh menggunakannya dengan syarat-syarat menjaga kebersihan dan lain sebagainya sebagaimana kita ketahui maka nggak apa-apa membangun masjid itu lalu nanti ada aliran sesat Ustaz manusia ini kan berinteraksi bisa saja hari ini kajian di situ sesat semua besok sudah enggak bisa saja hari ini semua yang yang yang aliran baru artinya yang mengikuti manhaj salaf besok sudah dibatalkan kan banyak kejadian seperti itu ya maka nggak ada masalah ya selama dia itu untuk masjid untuk orang sholat maka dirikan masjid bantu dari masalah itu masalah kesesatan mereka kesesatan juga nggak akan lama tergantung berganti orang tapi kalau di atas nama kelompok saya nasihatkan sebaiknya tidak usah lagi masjid sudah banyak ke zaman sekarang ini ya. banyak sekali masjid pada zaman sekarang boleh bolehkah menonton dekat di televisi menonton dekat di televisi maksudnya apa ini oh debat oh dah debat debat debat ya debat menonton debat di televisi bukankah perdebatan itu harus dihindari mohon penjelasannya min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya termasuk ke eh, eh, bagusan Islam seorang meninggalkan perkara yang tidak penting bagi diri dia Debat harus dirinci. Ada debat abal-abal atau debat istilahnya yang enggak ada manfaatnya. Ada debat memang bagus antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah kan di televisi juga bisa terkadang dibuat. Maka kita lihat nggak ada masalah. Ya. Ada memperdebatkan masalah puisi dengan tidak puisi seperti pada zaman sekarang pada ibu tersebut Nah, nggak ada masalah. Tujuannya terkadang kita lihat apakah orang yang membantah itu ngerti nggak dengan Islam ini juga. Jangan-jangan sama saja, gitu ya. Hmm. Tapi jangan pula setiap hari dijadwal nonton debat. bertanya jika ada seorang yang memberikan perlakuan yang kurang baik kepada orang lain dengan maksud hati agar orang lain tersebut paham dan mengerti akan tugas yang sedang ia buat dan agar ia merasakan apa yang dulu pernah dirasakan seseorang itu. Bagaimana Ustaz? Bukan maksud balas dendam, tapi ngapain? Biar mereka paham situasi saya sebetulnya kurang paham soalnya ya. Yang jelas ya, eh, saya pernah mendengar perkataan Bapak Profesor B.J. Habibie. Tatkala dia disampaikan kepadanya, Pak, banyak orang yang menceritakan Bapak begini dan begitu dan lain sebagainya dalam kondisi kan, eh, tanda petik negatif. Lalu Profesor Habibie mengatakan, katakan kepada mereka itu terima kasih saya kok begitu pak karena mereka sudah mencurahkan hati dan pemikiran mereka untuk memikirkan saya sedangkan saya sendiri tidak ada waktu memikirkan mereka jadi begitu juga tatkala kita mendapatkan ya perkataan yang aneh-aneh atau dan sebagainya maka gue usah cari sibuk-sibuk kita memikirkan ulang bagus sudah mikirkan buku baca Al-Quran dan sebagainya ya dia kan sudah capek-capek memikirkan kita lah terima kasih lah kan gitu sedangkan kita kan nggak ada waktu memikirkan dia kalau kita paham seperti ini nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian memberikan nasihat itu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kalau kira-kira kita lihat ada orang yang dinasihati nggak mau, maka eh, ya cukup, ya cukup hanya diingatkan saja dan tidak usah terus menerus. Karena itu kondisi terus menerus orang mau bosan, kan gitu. Bagaimana hukum sholat tahajud berjamaah dengan suami? Ya diperbolehkan, tetapi jangan dirutinkan. Ya, diperbolehkan, tetapi jangan dirutinkan. Karena sholat, sholat tahajud itu, sholat tahajud itu hanya jamaah itu di uh, bulan Ramadan, ya bulan Ramadan. Karena sholat tahajud di bulan, di bulan Ramadan namanya sholat tarawih, ya hmm. itu disunahkan dia berjamaah. Tetapi kalau dirutinkan, anak khawatir jatuh kepada bid'ah. Apakah suara harus jahar atau lirih saat membaca ayat-ayat dalam sholat? Dua-duanya boleh. Untuk sholat tahajud boleh dijaharkan, boleh dengan lirih, ya, karena dua-duanya ada dalilnya. Tetapi jangan pula sampai ngangkat suara membangunkan satu komplek. Uh, karena sholat jahar harus diturunkan sedikit dari sholat jahar imam membaca dalam masalah fikih uh, apa namanya maghrib, isya dan subuh itu ya diturunkan sedikit dari dari bacaan itu maksud saya. Karena ada dalilnya, ada keterangan dari Rasulullah. Kalau sholat sendiri, misalnya sholat wajib, ya. ketiduran, baru sholat sendiri itu bacanya jahar atau sir? Kalau dia sholatnya sholat jahar, ya. Kalau sholatnya sholat kalau sholat sholat sir maka sir. Sudah. Kalau sholatnya sholat jahar boleh dua-duanya. Kalau kita mau dijaharkan silahkan, mau disirkan juga diperbolehkan. Bagaimana cara memberitahu teman atau keluarga kita bahwa mereka mengikuti firqoh sesat? Pertama masalah firqoh sesat ini kita harus memiliki bukti ya. Bukti. Misalnya ada yang mengikuti Ahmadiyah, kan sudah banyak bukunya. Atau dia kelompok yang memang tidak ada fatwa sesatnya dari Indonesia. Ya, kelompok sesat dari Indonesia misalnya kan nggak ada jemaah tablik sesat nggak ada di MUI kan nggak ada ya mereka pun tidak mau dibilang seperti itu. Lalu apa yang harus kita sampaikan ke arah itu? Yang pertama, sebelum kita mengingkari kekeliruan seseorang, berarti kita harus mengetahui kebenarannya, lawan dari kekeliruan itu. Itulah yang dijelaskan. Artinya kita tidak boleh mengatakan ini keliru. Kenapa keliru? Yang penting keliru. Oh nggak bisa. Ya, ini keliru di mana penyimpangannya di sini. Nah, dengan cara seperti itu setelah itu diterima atau diterima itu terserah. Harus dijelaskan tatkala kita menjelaskan keliruannya, jelaskan juga di sisi mana yang mereka sisi. Sehingga tadi saya sebutkan ini menyimpang karena asal agamanya begini dan lain sebagainya. Saya bercadar, ibu dan bapak saya sudah setuju setelah bersusah payah menjelaskan akan tetapi ujian kembali datang dari pihak keluarga yang lain yaitu nenek dan bibi saya bagaimana Ustaz haruskah saya mencopot kembali cadar saya tidak dicopot kita wajib mentaati kedua orang tua ya orang tua orang tua sudah setuju alhamdulillah maka Tinggalkan seluruh perkataan-perkataan yang menyimpang, yang menyimpang tadi itu. Kaidahnya yang ikhwan dan akhwat, kalau itu sudah sesuai dengan agama kita, maka kita jangan mundur dari perkataan manusia. Ya. Yang mundur dari perkataan manusia. Biarkan mereka berkata sekali dua kali lama-lama kan bosan juga. Begitu, ya. yang terakhir kita biarkan aja intinya dia mengatakan saya juga ikut kajian sunnah tetapi ya teman-teman saya yang satu tim tersebut barangkali ya yang mulanya akrab dengan anak sekarang menjaga jarak Pertama, kajian sunnah itu membicarakan sunnah. Maka dikatakan kajian sunnah. Kalau membicarakan bid'ah namanya kajian bid'ah. Jadi kalau kita membicarakan sunnah di musuh orang, tinggalkanlah dia kalau begitu. Ya, tetapi kita nggak memutus persahabatan, ya. Kan nggak mesti. Saya rasa di kampus-kampus itu nggak mesti harus ikut kelompok-kelompok dakwah lah. Nggak ada yang seperti itu. Kan fungsi kita di sini ke kampus kan belajar. Itu fungsi utama. Bukan antum turun demo, turun buat apa kegiatan yang seharusnya pekerjaan inti kita ke kampus itu belajar. Selebihnya itu kan sebenarnya hanya kalau mau ikut kalau nggak ada masalah. Kecuali kok diwajibkan itu kan dipertanyakan juga harus dipertanyakan kan fungsi kampus ini kan harus dilihat, ya. Hmm, begitu. Nah, kalau misalnya kita harus ikut suatu kegiatan yang itu membahayakan agama kita dan keyakinan kita dan lain sebagainya, maka untuk apa lagi di situ? Ya, untuk apa di situ? Ya. Ini kan zaman-zaman banyak kita menyendiri, banyak zaman-zaman kita banyak apa namanya berdiam dan lain sebagainya dan menyibukkan diri mengikuti dan mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat dan menyibukkan diri membaca karya-karya ilmu para ulama. Itu sajalah yang zaman sekarang. Gak usah banyak sekali kegiatannya pada masa-masa sekarang ini yang agak agama itu asing, yang hak itu asing dengan sekarang. Sedangkan eh, eh, kehidupan ini kita nggak tahu kapan habisnya. Dalam artian kehidupan kita nyawa ini ya, kata kita kapan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terpenting adalah persiapan kita menghadapi kematian apa itu saja yang penting kegiatan-kegiatan yang misalnya menjauhkan antum dari akidah yang benar dan sunnah dan lain sebagainya sudah masalah udah begitu saja begitu. tapi kita nggak memutus hubungan beda memutus memutuskan hubungan nggak. kalau misalnya kita mengikuti kajian sunnah kita masalah musuh. berarti orang itu bermasalah berarti memang kelompok-kelompok itu memang ada masalah terganggu dengan Islam yang murni ya Al Islam kan banyak juga kan begitu. ya saya rasa seperti itu ya ya akhwat atau ikhwat saya nggak tahu yang mana tadi itu yang jelas ya nasihat saya adalah kita istiqomah dalam agama ini yang belajar bersakti dan sahihah dan sunnah mengamalkannya berdakwah dan lain sebagainya saya rasa cukup sekian soalnya kita lanjutkan eh, kepada depan subhanallah wa ya, bihamdihi ya, dan wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh